Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.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 Yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini malam hari ini adalah tanggal 10 Ramadan, eh, tanggal 8 Ramadan ya. Berarti hari ini adalah ulang tahun kemerdekaan hitungan tahun Hijriah. Kita merdeka pada hari Senin tanggal 8 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, dan hadirin sekalian. Suatu ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat dengan wajah serius, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kita hormati, yang perlu kita hormati?" Rasulullah dengan mimik yang serius juga ummuka ummuka ummuka baru yang keempat abauka ibumu ibumu ibumu baru yang keempat bapakmu saya ingin bertanya apakah di antara jamaah Masjid Al Muhajirin ini berani menyatakan aku tidak punya ibu? Siapa di antara yang hadir di sini yang berani menyatakan, aku tidak punya ibu? Kalau tidak punya bapak, mungkin ada yang berani. Tapi bapak tidak usah iri terhadap apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada kisah di Denpasar Bali yang baru-baru ini sangat populer kisah seorang gadis kecil yang usianya 8 tahun, Angeline. Angel itu bahasa Inggrisnya malaikat. Dia diambil anak angkat orang yang namanya Margaret. Diambil dari ibu kandungnya dan bapak kandungnya yang tidak mampu membiayai ketika dia melakukan persalinan. Kalau kita bicara masalah keluarga, ibu, bapak, dan anak adalah merupakan keluarga inti. Keluarga adalah bisa menyelamatkan masyarakat. Keluarga adalah bisa menyelamatkan suku. Keluarga bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Keluarga bisa menyelamatkan masjid. Keluarga bisa menyelamatkan negara. Bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran Angelin mengajarkan kepada kita agar kita hati-hati ketika orang mengadopsi anak kita, mengambil anak kita sebagai anak angkat. Kita harus jelas siapa dia. Ternyata Margaret adalah orang yang beragama lain dan dia bersuami orang asing apa yang dicari dalam mengangkat anak angkat. Sementara ibu kandung dan bapak kandungnya orang yang tidak mampu. Yang dalam komunitas muslim, orang yang tidak mampu harus mendapatkan haknya. Ada infak, sedekah dan zakat. Oleh sebab itu, masjid punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarga. Masjid punya kewajiban untuk mendaftar tidak hanya orang yang mampu infak dan sodako dan zakat. Tapi masjid harus bisa mampu untuk mendaftar orang-orang yang tidak mampu. Untuk kita berikan santunan mereka. Jangan sampai ada di sekitar masjid kita orang-orang yang tidak mampu membiaya anaknya dalam persalinan. Lalu orang mengambil adopsi anak itu diambil. Ada dua hal motif orang mengadopsi. Mungkin pertama karena trafficking, dia akan menjual anak itu ke luar negeri. Yang kedua mungkin karena pemurtatan, memindahkan agama anak kita, anak cucu kita kepada agama lain. Dan ada kata anak kita beragama lain, maka dia tidak punya hak untuk warisan dari kita. Pelajaran menunjukkan bahwa kita harus kaitannya dengan keluarga. Harus pertama melindungi keluarga. Mensupport keluarga, mendukung keluarga. Dan tentu saja membina keluarga. Karena dakwah adalah binaan, berdifaan, Membina dan melindungi, mengedukasi, mendidik anak-anak menjadi generasi yang cerdas, andal, istiqomah, dan memiliki akhlak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ada harus ada hubungan antara orang tua dan anak. Tidak hanya hubungan yang bersifat manusiawi, tidak hanya hubungan yang bersifat harta. Nanti anak kita akan kita wariskan sebuah rumah, sebuah perusahaan. Tapi ada yang namanya di samping ada silatul fikri, hubungan pemikiran. Tapi harus ada Siratul kolbu, hubungan hati. Kalau tidak ada, itu tidak ada hubungan dari hati ke hati antara kita dengan anak kita, antara kita dengan tetangga kita, antara pengurus masjid dengan jamaah masjid. Hadirin sekalian, ada kisah seorang namanya Bilal bin Rabah. Bilal adalah Eh, adalah orang yang menjadi budak belian. Orangnya hitam, berasal dari Afrika. Ketika itu Bilal disiksa karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah oleh majikannya. Sampai dia ditelantangkan di tengah padang pasir lalu diletakkan ke atas dadanya batu yang besar tapi Bilal tetap ahad, ahad, ahad, Allah ahad. Allah cuma satu, tidak ada satu pun yang membandinginya. Allah cuma satu, Allah ahad. Ucapan ahad bukan ucapan yang sepele, ternyata menggugah hati Sanubari Abu Bakar Siddiq. Seorang yang benar, jujur dan benar khalifah yang pertama ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW wafat. Datanglah Abu Bakar membebaskan sang budak belian yang hitam itu dibebaskan. Akhirnya Bilal menjadi muazin yang suaranya nyaring didengar seluruh kota Madinah. Bilal sekarang dijadikan trademark seperti Pepsodent. Kalau Pepsodent itu pasta gigi sebenarnya. Kan? Bilal, orang mengatakan, siapa itu yang jadi Bilal? Dia adalah muazin. Ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW wafat, Bilal gundah gulana, dia patah hati dia. Dia mogok tidak mau mengucapkan azan, tidak mau mengalunkan azan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah membujuk-bujuk. Padahal Abu Bakar Siddiq yang membebaskan dia. Bilal itu. Tapi Abu Bakar Siddiq seorang yang sedakta, orang yang benar. Namanya aja di, ter, dikenal dengan Abu Bakar Asyiddiq Itu julukan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi Abu Bakar juga memahami kegundah gulanaan sang Bilal tersebut. Bilal akhirnya pergi jauh dari Madinah. Sampai generasi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu suatu ketika, suatu malam Bilal mimpi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Bilal, mengapa kamu tidak mengunjungiku? Bilal, sudah lama kau tidak mengunjungiku, Bilal. Luar biasa hubungan antara seorang Rasul, seorang pemimpin pada saat itu dengan seorang muazin, seorang Bilal, seorang merebut masjid. Hubungan silatul kolbu, hubungan antar hati dengan hati bukan hubungan antara fisik dengan fisik yang menyatukan keimanan itu ternyata hubungan antara kalbu dengan kalbu. Akhirnya tergugah dia kembali ke Madinah. Begitu kembali ke Madinah pada berdatangan semua menyalami Bilal. dua cucu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Hasan dan Usen memeluk Bilal. Bilal sudah lama kau tidak ke sini Bilal. Aku ingin mendengarkan azanmu Bilal. Ketika itu Bilal tergugah hatinya mengumandangkan azan. Seluruh kota Madinah tergugah semua berduyun-duyun ke masjid. Kok ada suara yang aneh? Sudah lama tidak kita dengar itu. Bilal bin Rabah. Pada saat mengumandangkan azan, semua menangis. Bahkan yang paling keras menangisnya adalah Umar bin Khattab yang terkenal garang, yang terkenal tegas. Bahkan ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW wafat, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat karena Umar bin Khattab mengancam barang siapa mengatakan Rasulullah sudah wafat, akan aku penggal lehernya. Tapi datanglah khalifah yang pertama, namanya Abu Bakar Siddiq. Karena orang-orang yang jujur dan sedakta, orang-orang yang benar, beliau berani mengatakan, saudara-saudara sekalian, hari ini Rasulullah sudah wafat. Rasulullah adalah manusia juga seperti kita. Yang tidak wafat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama pada saat itu Umar bin Khattab menangis. Sama juga pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab juga menangis. Dan yang menangis adalah yang paling keras adalah Umar bin eh, Umar ya Umar bin Khattab yang dikenal tegas itu. Itu menunjukkan kepada kita pertama hubungan yang paling cerdas dan yang paling memberikan sentuhan hati adalah hubungan kolbu, hubungan batinnya. Di samping juga ada hubungan ya, Tetapi disitulah yang namanya uhwah, uhwah Islamiyah yang sebenarnya. Ukhuwah Islamiyah tidak memandang suku bangsa. Ukhuwah Islamiyah tidak memandang dia pangkatnya apa. Ukhuwah Islamiyah hubungan antara manusia dan hubungan antara hati dengan hati. Ada kisah Bilal di Masjid Al-Muhajirin. Suatu malam jam 10 malam datang ke rumah ke rumah saya kira-kira lima tahun yang lalu dia terengah-engah berkeringat dingin Pak Nasir saya diminta untuk berangkat haji Alhamdulillah saya katakan begitu tapi saya kan tidak tahu bagaimana caranya mendaftar haji saya katakan sekarang kamu pulang Insya Allah nanti yang akan memberikan bantuan untuk menunaikan ibadah haji, kamu akan datang ke rumah. Dan akhirnya beberapa tahun yang lalu, Bilal kita itu, muazin kita itu, menunaikan ibadah haji. Ada pelajaran bagi kita. Kalau kita melaksanakan ibadah, bekerja secara tulus ikhlas, karena lillahi ta'ala, bukan karena lil magdam, bukan karena lil pangkat, bukan karena lil mertua, bukan karena lil siapa? Insya Allah akan Allah akan berikan barokah kepada kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan berkah kepada kita. Karena puasa kita adalah junah kita, benteng kita. Karena zakat kita adalah akan mensucikan kita. Baik harta kita maupun jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.